كمل الإفطار غير أقسم الإفطار بالسباب ما يلزم بسببه أربعة macam-macam perkara-perkara yang membatalkan puasa dari segi wajibnya dia mengkodok dan membayar fidyah itu ada empat macam ada perkara perkara yang membatalkan puasa tapi cuma cukup digodok ada yang cukup yang harus digodok sekaligus bayar fidyah Nah, jadi apa saja itu kita akan bahas sekarang. Gal mayor fil kata wal itu Ada di antara orang yang tidak berpuasa pada siang Ramadan atau membatalkan puasanya dan wajib atasnya menggodok serta membayar kebiah Dan yang semacam itu ada dua keadaan. Yang pertama adalah al-iftar li khaufin ala ghairihi, yaitu setiap orang yang membatalkan puasanya pada siang Ramadan karena takut terjadi sesuatu kepada orang lain atau menyelamatkan orang lain. Seperti siapa? Kafitril hamil li khaufiha ala janiniha wal murdi li khaufiha ala radi'iha. Seperti seorang yang sedang hamil dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena dia takut misalnya. Jadi kalau seorang hamil itu tidak berpuasa atau meninggalkan puasa bulan Ramadan karena sebab takut kepada janinnya kurang sehat atau sakit dan sebagainya, maka hukumnya wajib dia nanti menggodok hari itu dan membayar fidyah. Tapi kalau dia itu takut kepada dirinya saja, kalau dia itu berpuasa karena dia seorang hamil, kebutuhan gizinya itu lebih daripada yang tidak hamil, sehingga takut akan menyebabkannya sakit atau takut kepada dirinya sekaligus kepada anaknya yang dikandungnya itu, maka hukumnya tidak wajib kecuali godok saja tanpa fidyah. Tapi kalau dia takut kepada janinnya saja tanpa ada unsur ketakutan kepada dirinya juga, maka hukumnya tidak wajib eh, wajib membayar fidyah sekaligus menggodoknya. Tapi lihat bagaimana sekarang ini sudah menyebar mereka-mereka yang tidak punya ilmu berfatwa dengan fatwa-fatwa yang tidak berdasarkan ilmu. Di antaranya ada seorang yang sering muncul grafiti tanya bagaimana kalau seorang hamil tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia katakan dia apa? Itu dimaafkan. Terus bagaimana nanti godonya bagaimana? Enggak wajib godo, cukup bayar fidyah saja. Gitu. Jadi godo tetap wajib. Bayar fidyah atau tidak, ah, itu ada perinciannya. Nah, itu nanti kalau sudah ada dosanya. Nah, oleh karena jadi gak gampang. Kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau kita tahu, kan kita katakan tahu. Wajib kita sampaikan. Kalau kita nggak tahu, jangan sampai kita katakan tahu atau gengsi untuk kita mengatakan saya tidak tahu. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua, wal mauti li ala radiha. Kemudian yang kedua adalah seorang yang menyusui. Dia tidak berpuasa pada Ramadan karena takut nanti anaknya yang sedang menyusui itu dalam keadaan gizinya kurang atau sakit dan sebagainya. Maka hukumnya juga sama seperti wanita yang hamil yang tidak berpuasa. Tapi kalau yang menyusui itu takut kepada dirinya, kesehatan dirinya, sekaligus kepada anaknya, kesehatan dirinya saja, maka hukumnya tidak mengapa dia itu tidak berpuasa dan hanya nanti wajib digotok tapi tak Dan wa man yatata'ahu pada lafzihima wa ala tiflihima falaysa alaihi mailul ghadha faqat. Nah, ini. Ah, adapun kalau semua dia takut alaihi mailul ghadha faqat. Jadi kalau semua dia ber, tidak berpuasa karena takut pada dirinya sekaligus kepada anaknya saja, anaknya eh, bukan hanya saja tapi sekaligus kepada anaknya falaisa lima illal ghadha baik kepada hamil maupun kepada murid itu dia wajib kecuali ghadha Oke, sama jadi wanita hamil maupun wanita menyusui boleh atau tidak berpuasa pada siang Ramadan asalkan dia memang tidak kuat untuk melaksanakannya atau takut sakit dirinya atau anaknya boleh cuma dari segi perincian godoknya seperti tadi yang disebutkan Kemudian Walistawar ma ta'khiru ghadaw ma imkanihi hatta taramadon akhir bi ghairi uzrin. Nah, kemudian macam yang kedua yaitu wajib ghadaw Ramadan sekaligus membayar fidyah yaitu kalau seumpama ada seseorang yang mempunyai hutang Ramadan dan belum dibayarnya pada tahun itu sampai datang Ramadan berikutnya. Maka hukumnya setiap hari wajib membayar fidyah. Kalau lewat satu Ramadan berarti setiap harinya satu mud kalau melewati dua Ramadan berarti setiap harinya dua mud. Kalau tiga Ramadan tiga dan begitu seterusnya. Nah, jadi caranya menggodok. Kalau sudah Ramadannya itu lewat satu tahun, maka hukumnya wajib godoknya tetap satu hari ya satu hari. Tapi fidyahnya itu bayar mudnya itu, nah itu tergantung kepada berapa tahun dia itu melewati Ramadannya. Jadi kalau lewati dua Ramadan berarti dua mud, lewati tiga Ramadan tiga mud dan begitu seterusnya. Wal itu istilah fidyahnya itu apa? Fidyahnya itu adalah muddun wahidun di kulli yaumin min ghalibi kufil balad, yaitu satu mud setiap harinya. Jadi selain godok, juga dia itu membayar satu mud setiap harinya dengan takaran 6 seperempat kilo 6 seperempat on 6 seperempat on jadi 1 kilo kurang 3,75 36,25 min wali dikutil barat daripada bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi di negara itu wa tatakarru fi wa tatakarru dan fidyahnya itu berulang dengan berulangnya tahun yang dilewatinya. Artinya kalau lewat satu tahun saja dari satu mut ke dua tahun dua mut, sedangkan hari yang wajib digoda tetap tidak berubah. Kemudian macam yang kedua adalah, adalah maya zamufil goda dunar fidyah. Ada pula yang hanya wajib goda tapi tanpa fidyah. Seperti apa? Kalau mau balik seperti orang yang pingsan. Wanatimia orang yang lupa niat pada malam hari Wajib juga dong, tapi tanpa fidyah. Wal di bi fitrihi dan orang yang sengaja membelakang puasanya di siang Ramadan beri jima tanpa jima. Dengan sengaja dia itu batalkan puasanya, baik itu dengan minum, makan atau lainnya. Kemudian yang ketiga, mayal fil fidyah dunal godok. Ada yang wajib membayar fidyah saja tanpa godok. Apa itu? kasihan kabir, yaitu orang tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, para manula jadi mereka itu kalau sudah tidak kuat lagi atau berpuasa, apakah hukumnya boleh tidak berpuasa. Tapi di sini jangan membohongi diri sendiri. Artinya bukan semua orang tua itu tidak mampu. Ada orang tua yang mampu, ada orang tua yang tidak mampu. Jadi nggak ada nggak ada definisinya di sini atau dobitnya di sini. Karena setiap manusia itu tambah tua, maka dia tambah menjadi seperti kekanak-kanakan. Artinya dari segi kebutuhannya gitu. Nah, sehingga kalau dia berpuasa dia tidak kuat, sama kan seperti laki istri tidak kuat berpuasa gitu. Nah, oleh karenanya kalau dia tidak ber, tidak kuat memang berpuasa, dalam artian kalau dia paksakan berpuasa dia akan sakit, dia akan pingsan. Setiap kali dia berpuasa dia akan sakit, atau setiap kali dia berpuasa dia akan pingsan. Nah, akhirnya boleh baginya untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya, setiap hari dia wajib membayarkan fidyah, yaitu satu mus tadi. Wal marid al-jalil-jaburuhu. Begitu pula orang yang sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya seperti seorang yang sedang stroke, stroke berat ya. Kemudian seorang yang punya penyakit akut seperti mah akut nggak mungkin lagi sembuh, nggak bisa disembuhkan. Ataupun penyakit-penyakit yang lainnya yang dengan berpuasa dia akan kesulitan, akan tambah para puasanya atau justru lebih daripada itu akibatnya misalnya boleh dia tidak berpuasa atau dia tergantung kepada obat kalau nggak nggak minum obat pada jam-jam tertentu dengan berpuasa maka akan membahayakan dirinya misalnya boleh dia tidak berpuasa sebagai gantinya setiap hari dia wajib membayar satu mut kemudian yang keempat adalah mala yalzamu fil gada wala fidyah ada seorang yang tidak berpuasa pada siang Ramadan tidak wajib gada dan tidak wajib fidyah Siapa itu? Kafitril majnun di muta'addi bijununi seperti orang gila yang sengaja, yang tidak sengaja dengan gilanya. Tapi kalau sengaja dengan gilanya tetap hukumnya wajib menggodoknya. Tapi kalau nggak sengaja, apa ada gambaran orang gila nggak sengaja gitu? <laughs> ada, misalnya apa? Orang gila itu orang stres misalnya, ada orang banyak masalah, ini dia benturkan kepalanya sampai syarafnya itu eh, apa lepas dari tempatnya atau gimana sampai mengganggu syarafnya misalnya sampai dia gila karenanya karena dibenturkan kepalanya ke tembok akhirnya dia gila nah, sengaja kan benturkan kepalanya ke tembok sengaja dia berarti gilanya sengaja nah maka yang semacam ini nanti kalau dia waras lagi maka hukumnya wajib digodok semua selama gilanya dia gitu. Nah, itu contohnya gila yang sengaja gitu. saya bersama di sobat zubat wajawizul fitrah li khawfi mauti dan boleh tidak berpuasa pada siang Ramadan karena takut mati. Wa maradin bagi orang yang sakit, wa safarin bagi seorang yang musafir. Ini tuli asalkan safarnya itu termasuk safar yang panjang, artinya boleh untuk mengkosor sholat. Dan asalkan keluarnya sebelum fa, fajar. Wa khaufi murdi'in wa zati hamli. Begitu pula seorang yang menyusui dan seorang yang hamil jika dia itu takut kepada dirinya maupun kepada anaknya boleh tidak berpuasa, artinya tidak berdosa tapi tetap hukumnya wajib digodok nanti pada waktu yang lainnya. Minhu ala nafsihi madurran bada wa yujibu godok dunal dunal Jadi kalau seumpama dia takut kepada dirinya saja, maka hukumnya tidak wajib tanpa fidyah. Nah, tapi kalau takut kepada anaknya, maka hukumnya wajib fidyah. Wa diharamin likulli yaumi, begitu pula bagi orang yang tidak berpuasa karena tua, usia, manula. Likul yaumi tapi dia wajib boleh dia berpuasa dan sebagainya dia wajib mengeluarkan satu mud setiap harinya. Kama marah bila goda isomi tanpa menggodok puasanya. Halatu wujudil goda mal imsak ilal gurub. Nah, jadi ada beberapa keadaan di mana ketika kita batal puasanya wajib imsak sampai terbenam matahari. Nah, makanya di sini banyak yang yang salah kapra dengan mengatakan bahwasanya kalau puasa itu tanpa sengaja batal berarti hukumnya boleh dong makan-makan sampai maghrib enggak. Jadi ada beberapa keadaan ketika dia itu batal tetap wajib dia itu imsak. Ada yang sunnah untuk imsak, ada yang wajib imsak, ada yang sunnah untuk imsak sampai terbenam matahari. Nah, sekarang kita akan bahas enam perkara di mana kalau kita itu membatalkan puasanya, maka wajib kita imsak sampai terbenam matahari. Kenapa? Iya. Uh, nanti ada penjelasannya itu, belum sampai. Uh, tapi kesimpulannya begini. Kalau seumpama dia itu tidak berpuasa karena sakit dan dia meninggal sebelum tamakun, maka hukumnya tidak perlu di godok. Nah, tapi kalau meninggal setelah tamakun wajib digodok. Jadi tamakun itu dia punya kemampuan, dia punya kesempatan, dia punya waktu untuk menggodoknya, maka godoknya wajib godok. Tapi kalau dia sakit terus berlanjut sakitnya sampai dia mati, ah berarti nggak ada ketamakun dia. Kalau nggak ada ketamakun nggak wajib nggak wajib digodok. Nah itu seperti itu. Ah berarti belum belum tamakun. Nggak, iya nggak perlu digodokkan aja. Iya, di Vijaya aja. Tapi nggak perlu jodoh. Nanti akan disebutkan nanti. Ah, sholat nggak bisa kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa dikiaskan dengan puasa. Karena karena sholat itu kewajiban per perorangan, per individu tidak bisa diwakilkan gitu. Nah, tapi kalau puasa setelah meninggal dia punya utang puasa bisa di dilaksanakan oleh ahli waris atau nyewa orang untuk melaksanakannya atau digantikan dengan fidyah bisa. Tapi kalau sholat tidak bisa. Nah, cuma ada ada gaul dalam mata Hanifah bahwasanya sholat itu kalau ditinggalkan oleh semua bisa juga di digodok dengan cara bayar fidyah gitu. Ada gaul gitu. Nah, kita ikut gaul ini biar selamat gitu. Nah, daripada sama, sama sekali tidak gitu karena pertama kali yang akan dihisap daripada amalnya seorang hamba itu adalah sholatnya. Kalau kurang habis dia. Jadi ya, semua amal dia akan diterima oleh Allah Taala. Gitu. Nah, itu masalahnya. Oleh karenanya jadi hati-hati dengan sholat karena sholat itu nggak bisa digantikan orang lain. Kalau puasa bisa digantikan dengan harta maupun orang lain. Nah. <laughs> Nah, nggak bisa ada mazhab sapi. Nah, jadi jatuh untuk dirinya, laksanakan untuk dirinya. Aja, nah, jatuh untuk dirinya. Jadi sah untuk dirinya saja. Nggak nggak sah untuk yang di karena itu ibadah badannya, ibadah badannya nggak bisa diwakilkan. Kecuali kalau haji atau umroh itu bisa dibadalkan. Gal, yang pertama adalah muta'addin fitrihi. Nah, jadi mereka-mereka disebutkan ini enam orang ini kalau dia berbuka puasa pada siang Ramadan wajib dia imsak. Tetap dia itu wajib seperti kadang orang berpuasa sampai terbenam matahari. Yang pertama adalah mereka sengaja membatalkannya. Siang Ramadan dia minum, yang Ramadan dia makan. Gimana hukumnya? Wajib dia minta tetap tidak benar matahari. Bukan, wah sudah makan, wah sudah batal. Berarti boleh dong makan lagi. Enggak ah, boleh. Tetap wajib bisa sampai maghrib. Yang kedua adalah tari kimia nailan walau sahwan. Ah, kalau semua kita lupa pada malam hari karena gambar Syafi'i kan setiap hari ibadah mustakillah. Tapi gambar Maliki satu bulan penuh itu ibadah mustakillah. Nah, jadi cukup menurut Imam Malik kita niat pada awal malam Ramadan. Dari Ramadan Syafi'i setiap malam harus niat. Nah, kalau nggak niat, lupa nggak niat, maka hukumnya wajib imsak, tapi nanti digoda di tempat lain, di waktu yang lain. Nah, jadi lebih baik kita satukan yaitu kita niat pada malam setiap malam Ramadan ditambah lagi pada malam pertama bulan Ramadan kita niat untuk berpuasa sebulan suntuk nah, sehingga kalau semua ada malam-malam Ramadan yang kita tidak lupa berniat, maka dalam malam-malam kisah. Walaupun eh, kegiatan tetap kita harus godok pada tempat yang lain. Karena kita harus konsisten dengan mazhab kita. Terus yang ketiga, alaman tasahara dhanan al lail fabana khilafuhu. Orang yang mengkonsumsi makanan sahur disangka masih malam, ternyata sudah siang. Disangka masih belum subuh, ternyata sudah kesiangan misalnya. Nah, gimana hukumnya? Wajib dia imsak tetap sampai di bulan matahari. Bukan berarti ya aku kesiangan, berarti aku boleh makan dong. Nah, enggak. Nah, itu banyak yang salah kaprah dalam hal ini gitu. Mandi, mandi kemasukan air. Wah, anak udah kemasukan air, boleh dong makan minum. Enggak boleh. Tetap enggak boleh. Imsak wajib, bukan bukan sunnah, wajib imsak sampai jam matahari. Terus alaman aftara dhannan al-ghuruba fa bana khilafuhu. Disangkanya malam, Disangkanya sudah maghrib, akhirnya dia makan, dia minum, ternyata masih belum maghrib. Gimana hukumnya? Mau teruskan makan minumnya? Nggak boleh. Imsak wajib sampai terbenam matahari. Terus yang kelima, alaman bana lahu yaumu salasina sya'ban annahu min ramadhan. Nah, bagi yang ternyata pada hari ke-30 dia nggak berpuasa. Sampai siang hari nggak berpuasa, ternyata diumumkan. Puasanya hari ini adalah Ramadan. Terlambat pengumumannya. Gimana hukumnya? Wajib dia imsak mem wajib dia imsak. Wajib aslinya tiang. Nah, jadi bukan puasa, eh, jadi meniru seperti orang berpuasa atau menghormati harinya itu. Jadi ilahnya di sini kenapa kita wajib imsak untuk menghormati harinya. Hari itu dihormati dengan cara imsak. Sebagaimana kaum muslimin semuanya menghormatinya dengan cara imsak. Kemudian yang keenam alaman sabaqahu ma'un ghairu masru'in wa makmurin bihi min madmadatin aw istinsyakin aw yaitu mereka yang terlanjur masuk air karena sebab-sebab yang tidak disunahkan dan tidak diwajibkan, tidak disyariatkan. Misalnya karena berkumur-kumur nggak sunnah, beristinsyak nggak sunnah, mandi nggak wajib nggak sunnah, maka hukumnya kalau tertelan maka batal puasanya, tapi tetap hukumnya wajib imsak sampai terbenam matahari. Nah, itu dalam enam keadaan itu hukumnya wajib imsak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang lima keadaan kalau seumpama terjadi ya, tujuh keadaan seumpama terjadi yang semacam ini maka hukumnya nggak wajib imsak tapi sunnah imsak. Hmm. Dan sebutkan sini. Ya. Di antaranya adalah kalau seumpama seorang suci di tengah di siang Ramadan, suci di siang Ramadan sunnah imsak sampai atau menghormati hari itu. Faham? Misalnya gila, pingsan, dan sebagainya sadar siang Ramadan dari sebelum fajar, maka sunnah imsak. Itu. Jadi nggak disebutkan sunnah. Nah sekarang kadang-kadang perkara-perkara yang tidak membatalkan walaupun masuk ke, eh, ke dalam rongga badan sesuatu dari tempat yang terbuka. Nah, jadi masuk sesuatu benda ke dalam badan tapi nggak batal. Apa itu? Perkara-perkara apa saja? Yang pertama adalah mawasala ilmu binisian, Yaitu yang masuk ke dalam rongga badan karena lupa. Walaupun banyak. Makan banyak, minum banyak, tapi lupa. Hukumnya tidak batal puasanya. Nah, cuma kita yang melihatnya bagaimana? Kita yang melihatnya adalah kalau sumpah orang yang memakan pada siang Ramadan itu adalah orang yang kelihatannya orang takwa, orang bertakwa. Artinya nggak mungkin dia itu tidak berpuasa karena dia itu orang yang rajin ibadah misalnya. Maka lebih baik uh, sunnah untuk menegurnya, sunnah untuk menegurnya. Tapi kalau mau menegur tunggu sampai jangan sampai keselekan gitu. Jadi kalau dia makan, dia lagi makan nih, biarin dulu, kan? minum baru tegur. Jangan lagi makan-makan langsung langsungnya, langsung, eh kamu kan puasa, oh iya, jadi kan bingung jadinya dia. <laughs> nah, kan hukumnya sunnah, mau di, ditegur pun nggak apa-apa, nggak ditegur pun nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau seumpama kelihatannya ini adalah orang yang tidak bertakwa, misalnya apa? Kelihatan abunya gondrong, memang kayaknya dia orang fasik, nggak nggak pernah berpuasa, wajib kita negar. Eh, kamu kenapa nggak puasa? Tidak, wajib puasa hari ini. Nah, itu, wajib daripada wajibnya itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang kedua, mawasalah ilaihi bi fitrihi wakana jahilu mimman yu'zaru bi yaitu ada yang makan, ada yang minum, atau ada yang melakukan perkara-perkara yang batalkan, tapi dia tidak tahu kalau itu membatalkan. Sementara ketidaktahuannya itu termasuk yang dimakzurkan dalam agama. Misalnya Pak, baru masuk Islam. Misalnya, dia orang yang hidup jauh daripada ulama, maka hukumnya dimaafkan dari dia. Ya, dia tidak batal. Jadi maksudnya sesuatu itu tidak batal, dianggap tidak batal. Yang ketiga, mausoleli malikroh. ikrah wa, ma'a ma'a tawafuri surutil ikrah. Nah, kemudian yang ketiga, seorang yang makan atau minum karena dipaksa yang Ramadan. Walaupun banyak makannya, walaupun banyak minumnya, maka tidak batal puasanya. Nggak perlu jodoh. Asalkan dia termasuk yang memenuhi syarat ikrah yang benar. Berapa syaratnya ikrah? Nah, Syaratnya ikrah ada berapa? Enam. So, yaitu yang memaksa itu adalah mampu untuk melaksanakan ancamannya. Yang kedua, yang dipaksa itu tidak mampu untuk berkelit dari ancamannya. Yang ketiga, tidak ada tanda-tanda dia melakukannya dengan kemauannya sendiri. Dan contohnya seperti ini, kalau dalam puasa itu. Kamu makan satu roti ini, kalau enggak, aku bunuh kamu. Dia makan dua roti. Nah, karena makan yang kedua itu batal puasanya. Kalau dia makan satu roti saja, maka dia batal puasanya. Kenapa? Karena ada indikasi dia memakannya dengan kemauannya sendiri itu. Itu syarat anda tathar barinatul ihtiyar. Kemudian yakuna fil hal. Paksaan itu pada saat itu juga. Nah, tapi kalau paksaan itu bukan pada saat itu, tapi dia makan pada saat itu, batal. Kamu nanti sore kalau aku sudah masak, kemudian kamu nggak makan, aku akan bunuh kamu. Sekarang sudah makan. Belum waktunya sudah makan. Gitu belum datang waktu paksaan itu ternyata dia sudah makan. Belum masa makanannya, dia sudah makan. Gimana hukumnya? Batal puasanya. Karena dia melakukannya e, bukan pada saat yang ditentukan oleh si mukrih. Kemudian diantara syaratnya adalah paksaan itu bukan termasuk yang dibenarkan dalam agama. Tapi kalau paksaan itu termasuk yang dibenarkan dalam agama, misalnya dia harus minum obat. Kalau nggak minum obat dia akan sakit, tapi dia tetap bersikukuh akan berpuasa. Gimana hukumnya? Nah, kalau dipaksa dimasukkan sesuatu maka batal puasanya tetap. Nah, nah. nah, terus yang keenam adalah paksaan itu bukan di dalam perbuatan zina dan pembunuhan. Kalau paksaan itu dalam perbuatan zina dan dan dalam pembunuhan maka hukumnya tidak dianggap paksaan. Artinya apa? Kalau orang dipaksa untuk melakukan zina atau melakukan pembunuhan nggak boleh dilakukan walaupun dia dibunuh. Jangan sampai membunuh orang, jangan sampai berzina itu maksudnya. Sedangkan berzina ulama adalah khilaf yang antara ulama apakah perzinahan itu bisa digambarkan paksaan dalam berzina. Karena orang yang namanya terpaksa ya pasti dia itu tidak bisa mengendalikan alatnya itu gitu loh. Kalau dia terpaksa, tapi kalau dia itu nggak terpaksa pasti bisa gitu loh. Namanya orang terpaksa kan ketakutan dalam dalam keadaan diintimidasi kan takut dia. Kok bisa dia itu bisa gitu melakukannya? Berarti nggak mungkin dia itu terpaksa melakukannya. Berarti mau juga dia gitu loh. Nah, tapi sebagian ulama membantahnya dan mengatakan bahwasanya namanya manusia sudah naluri manusia melihat yang semacam itu pasti dia akan e, terangsang akan syahwat dan sebagainya nah, sehingga sebagian ulama mengatakan dalam zina itu bisa tergambarkan paksaan itu tapi kalau dalam pembunuhan nggak ada jadi kalau orang dipaksa membunuh maka tidak boleh mengikutinya dan harus biarkan dia itu dibunuh jangan membunuh kemudian mawasala ilaihi bijaryani rikin khalisin tahirin bima bainatnanihi. Kemudian kalau seumpama dia membatalkan puasannya karena masuknya air ludah yang tidak bercampur yang suci yang ada di antara giginya itu juga tidak apa-apa sih membatalkan puasa itu yang tidak perlu digodok. Kemudian yang kelima mawasala ilaihi wa kana gubar tarik. Ketika kita jalan lagi berterbangan debu di jalanan kemudian masuk ke dalam mulut kita tanpa sengaja maka hukumnya tidak batal puasa kita. Begitu pula yang keenam mawasala ilaihi wa kana gharbala dagigin wa nahwiha. Begitu pula kalau seumpama masuk dalam mulut kita tanpa sengaja di mana berterbangan yang namanya kapur atau terigu atau apa saja jadi sesuatu yang menyebar gitu masuk tanpa sengaja itu nggak apa-apa. Kemudian yang ketujuh mawasala ilaihi wa kana dzubaban tahiran wa Nah, yang ketiga adalah apa saja yang sampai ke dalam rongga badan kita dan bukan dengan ikhtiarnya sesuatu yang terbang gitu, bukan dengan ikhtiarnya dia. Dan nah, ya kalau dengan ikhtiarnya dia misalnya apa? Ada sebuah lalat. Fem. Lalat itu taruh di botol. Botol dibuka mulutnya, di apa dibuka tutupnya, masuk ke mulutnya ini. Apa sih masuk ke dalam? Nah, batal puasanya. Nah, ada wajah lagi jalan. Lagi jalan tiba-tiba masuk lalat, masuk nyamuk, masuk apa saja yang terbang itu, itu nggak batal. Nah, seperti contohnya, pernah saya punya teman, dia lagi jalan-jalan sama Ustaz, kemudian lewat pohon kresen, pohon kresen dah, Cari, buah cari, dah. Keres ya. Hanya dia lihat, saya cari gini, waktu dia lihat gini, <laughs> Subhanallah, pas ya, <laughs> Saya terburung, <laughs> Bukan keresnya, ini tanya burung masuk ke dalam mulutnya. ah, itu gimana hukumnya? Kalau tanpa ada ini ya, tanpa ada apa namanya transit, masuk masuk ke tenggorokan, nggak batal puasanya. Tapi kalau transit ke ke lidah dulu, ah, harus dibuang, kubur-kubur dibuang. Kalau ada yang masuk tertelan juga itu dimakan. Tapi kalau langsung masuk truk langsung terbolak kan <laughs> nggak nggak batal puasanya. Ada yang tanya kan? Saya kemana? Ini ya. Sampai gimana? 100 berapa? Amin kalami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ta'ala amin. kalami, ucapan beliau Abdul Hasan Syadzili ya. Kan surat Ali alikal khawatir wal wasawis Fagul subhanallah malikul Khalaq. in yasha yuzhibkum wa yati bi khalqin jadid wa zalika biaziz. Nah, ini adalah doa untuk menghilangkan was-was. Paham? Jadi itu dibaca setiap habis sholat lima waktu. Subhanallah, malikul Khalaq. Subhanallah, malikul Khalaq. Subhanallah, malikul Khalaq tujuh kali. Lalu baca Inya yasha yuzhibkum hal yati bi khalqin jadid wa ma Was-was dalam segala hal was-was dalam ibadah, was-was dalam sholat, was-was dalam apa saja. Orang kan sering kadang-kadang was-was, ragu-ragu dan sebagainya. Nah itu caranya, doanya baca ini. Ini Ustaz punya ijazahnya. Saya dapatkan langsung dari Habib Zain. Habib Zain dapat guru dari gurunya, gurunya langsung dari dari Habib Ahmad dan Habib Atas. Jadi untuk menghilangkan was-was dibaca tujuh kali dengan cara memegang dadanya yang sebelah kiri. Kenapa? Karena hati itu sebelah kiri, dada sebelah kiri. Jadi sambil pegang ini baca uh, Subhanal Malikil Khallas, Subhanal Malikil Khallas, Subhanal Malikil Khallas tujuh kali, baru baca Inya Syayusikum wa Ibya Halkin jadi Omazali mazalika bi aziz. Nanti setiap abis saat lainnya datang lagi baca lagi gitu. Kemudian wagalah la tashummu ra'ihatul wilayah wa anta ghairu zahidin fid dunya wa ahliha. Jangan pun mencium mencium baunya wilayah saja tidak akan dicium oleh orang yang tidak zuhud daripada dunia dan dari orang yang ahli dunia. Jadi harus kita zuhud daripada dunia dan orang ahli dunia. Gitu. Dan ingat ya, yang namanya zuhud itu bukan harus tidak punya. Yang namanya zuhud itu dunia itu bukan di dalam hatinya. Ada tidak ada biasa saja. Tidak berpengaruh. Nah, tapi kalau seumpama terlihat sedih ketika tidak ada, terlihat lupa daripada Allah dan zikirnya kalau sudah ada, nah, itu berarti orang yang cinta pada dunia. Hmm, oleh karenanya, ini Al-Habib Umar dan dalam atas mengatakan, Suriru ad-dunya fi tak tadbur lakumul akhirah wa idza kabbartum ad-dunya fi taskurul akhirah. Jadi kecilkan urusan dunia itu dan hati kalian, pasti kalian akan menganggap besar akhirat. Tapi kalau kalian menganggap dunia itu besar, maka pasti urusan akhirat itu adalah sesuatu yang kecil. Nah, jadi artinya apa? Ada yang pecah, ada yang hilang, biasa saja. Sesuatu inna fi mataikum la ajalun ka ajalikum kata Rasulullah. Jadi pernah suatu waktu Sayyidina Anas bin Malik melihatkan suatu hadis jadi Anas bin Malik itu tanpa sengaja memecahkan piring daripada salah satu istrinya Nabi. Pecah. Maka Nabi mengatakan, Inna fi mataikum la ajalun ka Jadi yang namanya benda-benda yang kita punya ini juga ada waktunya, bukan cuma manusia yang ada waktunya. Kalau waktunya pecah, pecah. Nah, disitulah kita itu di dituntut untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya seperti saya katakan kemarin, kalau kita mau selamat daripada dosa berkaitan manusia, jangan pernah melihat sabab, tapi lihatlah musabibnya. Jadi, kalau ada benda yang pecah, gelas yang pecah, apa yang hilang, apa yang rusak, lihat musabibnya. Jadi lihat bagaimana kita itu eh, apa namanya pengaruh kepecahannya, kepergian harta kita itu pada diri kita. Kalau kita itu menerima, ah, berarti kita beriman. Kalau kita tidak menerima dengan kita marah-marah sebagainya, berarti kita tidak beriman. Nah, jadi ketika terjadi pertama kali bagaimana dia? Nah, itulah yang menentukan keimanan. Makanya Rasulullah kan bilang inna masabru inda matil ula. Jadi ketika terjadi pertama kali gimana kamu mendapatkan? Jadi kalau sudah ada barang pecah, sesuatu yang kita punya hilang dan sebagainya, kebakaran atau yang lainnya langsung dikatakan katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma atibni fi musibati wa li khairan minha coba kalau kita mengatakan demikian kita dapat pahalanya sabar kalau kita mengatakan demikian doa itu maka pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik seperti saya Maimunah begitu mendengar hadis Nabi itu dikasih kabar berita bahwasanya suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Maka langsung dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma asibni fi musibati wa li khairan minha. Ya Allah, berikan berikan pahala aku terhadap musibahku dan gantikan dari musibahku ini sesuatu yang lebih baik darinya. Maka terpikirkan dalam pikiran Abu Ummu Salamah, siapa yang lebih baik pada Abu Salamah? Seorang sahabat yang luar biasa kebaikannya, kesalehannya terkenal. Subhanallah begitu selesai iddah ternyata Nabi SAW datang kepadanya dan meminangnya. Nah itu eh, itu contohnya dan beliau yang meriwayatkan hadis ini. Nah, jadi kan kalau sudah terjadi musibah maka Rasulullah mengajarkan kita untuk mengatakan Lillahi. Kenapa dikatakan Inna Lillahi? Inna Lillahi bukan hanya waktu orang tua meninggal, ada orang meninggal Inna Lillahi barang pecah Inna Lillahi. Gitu. Kenapa? Kita diingatkan, itulah agama, itulah ajaran Nabi SAW. Jadi semua ajarannya itu berarti mempunyai arti yang harusnya kita renungkan. Di antaranya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Kalau seumpama seseorang itu benar-benar menghayati, benar-benar memahami arti daripada ayat Inna lillahi wa inna ilaihi maka pasti harusnya dia beriman kepada Allah. Apa sih yang kita miliki? Orang Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan dan menegaskan Inna lillahi, kita semua, kita semua, lillah, baginya Allah. Kita tidak memiliki apa-apa. Harta kita milik siapa? Allah. Badan kita milik siapa? Allah. Kalau milik kita, kita bisa donorkan. Tapi nggak boleh donorkan. Karena itu bukan milik kita, milik Allah. Bahkan roh kita yang satu-satunya pun milik Allah. Kita punya Allah. Yang kita punya itu adalah kesempatan memilikinya. Nah, gunakan kesempatan memilikinya ini. Kesempatan memiliki harta, kesempatan memiliki nyawa, kesempatan memiliki anak, kesempatan memiliki istri, kesempatan memiliki keluarga, kesempatan memiliki ilmu. Itu kesempatan kita punya. Nah, makanya gunakan kesempatan itu saja. Jadi kalau semua terjadi sesuatu yang sudah harus terjadi, maka langsung dia kembalikan pada Allah. Inna lillahi wa inna Itu namanya istirja. Istirja itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi contoh seperti seorang sahabat perempuan yang luar biasa yaitu istri pada Talha bin Ubaidillah Nah, di mana Abi Talha bin Ubaidin ini punya istri yang luar biasa, di mana ketika dia itu meninggal anaknya, maka dia itu tidak langsung memberitahukan gusar, galau, kacau pikirannya sehingga dia itu tidak bisa menguasai dirinya, tidak, tapi dia bisa menguasai dirinya. Kenapa dia beriman? Nah, jadi kenapa orang sekarang banyak tidak beriman? Kenapa orang sekarang itu reaksinya itu beda gitu? Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Makanya kan di sini sumber segala macam keburukan, sumber segala macam kesengsaraan itu adalah tidak ada ilmu. Sehingga pantas jika Nabi SAW bersabda, Man dillah biya khairan, yufagihu bidzin. Jadi barang siapa yang dikendaki Allah Ta'ala dan kebaikannya, kesenangannya, kebahagiaannya pasti dia akan difahami dalam ilmu agama. Karena apa? Ilmu agama yang kita pelajari sekarang ini, itu adalah sebuah konsep. Kalau kita hadir terus seperti ini, hadir terus, aman kita setiap minggu aman. Karena yang diajarkan itu ilmunya Nabi Muhammad. Dan semuanya ilmu Nabi Muhammad itu adalah konsep kehidupan. Kalau terjadi begini gimana caranya? Inilah. Kalau terjadi gini gimana cara? Ginilah. Nah, oleh karenanya cukup Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lakatkan kana fi Rasulillahi uswatun lakukan yang baik." Kamu merasa lebih baik dari Nabi? Tidak. Ah, lihat bagaimana keadaan kamu sama Nabi. Jauh kan? Kamu merasa tertimpa musibah seperti musibah Nabi yang mana? Nabi lebih, Rasulullah, Rasulullah dia menantang kita. Kalau kamu merasa tertimpa dengan musibah, maka bandingkan musibahnya, musibah musibatahu musibah musibati. Maka pasti dia akan mendapatkan musibahnya itu di bawah musibah itu. Nah, itu Nabi SAW. Bahkan Nabi itu rela menjalankan itu semua, semuanya untuk umatnya. Dari cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Gitu. Nah, oleh karenanya, jadi hendaknya kita seperti itu. Jangan bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan, dengan Allah. Jadi kalau semua ada orang yang menggelitik, ada orang yang menyakiti, ada orang yang kayak begini, bentuknya dan sebagainya. Lihat, Allah yang menggerakkan itu semuanya. Jadi tenang kita. Gitu. Fem. Jadi sebagaimana dikatakan dalam sebuah kaidah Darbul Habib jadi Kita cinta para Allah, cinta para Allah, jadi cinta dengan apa yang ditentukannya. Nah gitu. Harusnya seperti itu. Nah, jadi eman. Jadi hati bisa nggak berdosa, kita aman. Yang semacam itu pasti hidupnya bahagia, pasti hidupnya bahagia. Kalau dia tertimpa musibah, dia bakal senang. Walaupun musibahnya besar, walaupun musibah besar. Karena apa? Karena musibah yang terjadi itu untuk mengangkat derajatnya, bukan untuk menghapus dosanya. Nah, disitulah perbedaan antara cobaan yang menghapus dosa dengan cobaan yang mengangkat derajat. Jadi orang soleh juga dicoba. Orang yang banyak dosanya pasti dicoba. Di dunia sebenarnya akhirat pasti akan merasakan. Man amila salihan fa dinasti. Wa man asa fa alihah. Jadi orang yang berbuat baik untuk siapa? Untuk dia sendiri. Karena itu baik nggak pernah ganggu orang, laksanakan sholat lima waktu, kewajiban orang, kewajiban Allah laksanakan, hak manusia dilaksanakan. Dilihat, pasti bahagia hidupnya, pasti bahagia, walaupun tidak punya, pasti bahagia hidupnya. Itu jadi Allah. Mayat manusia jalatin khairan, rahu fid dunya kebelal akhirat. Nah, tapi sebaliknya, waman asa aleha, waman asa afa aleha? Dan orang yang berbuat jelek, berbuat kezaliman dan sebagainya, maka juga akan kembali kepada dirinya. Makanya kan kata uh, Sayyidina Sufyan bin Uyainah rahimallahu radhiyallahu anhu dia mengatakan uh, di antara sebab-sebab orang yang mati dalam keadaan suul khatimah itu naudzubillah itu adalah tiga hal. Yang pertama adalah ada bersyukur bil Islam Nah, jadi dia tidak bersyukur dengan keislamannya. Berapa banyak orang semacam ini? Kalau sumpah maka kita diberikan dunia dan seisinya, tapi kita tidak melakukan Islam, apa gunanya? Sebenarnya dalam sebuah nyanyian apa? Hah? Walaupun hidup seribu tahun, tapi tak sembahyang, apalah gunanya itu? Nah, nah itu bukan semboyan, semboyan yang mengingatkan kita. Gitu. M. Jadi artinya kita punya dunia semuanya, kita jadi presiden yang paling nomor satu di dunia, tapi kan nggak ada Islam, apa gunanya? Nah, masalahnya kita ini nggak nggak bersyukur. Jadi kamu sudah Islam, sudah Muslim, nggak cukup itu lagi ditambah lagi kenikmatan. Kamu umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti kalian, tambah lagi kalian mempunyai hubungan dengan pondoknya Nabi Muhammad SAW. Bisa berkhidmat di situ, bisa menambah amal di situ. Nah, itu luar biasa, gak gampang kalau bisa dapatkan yang semacam itu nikmat. Mana syukurnya? Harusnya kita jaga, kita syukuri. Nah, itu diantara sebabnya. Kalau kita tidak mensyukurinya, lain syakartum, lazim dan nakum, walain kafartum. Nah, ini takutnya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-amnu ala zahabil Islam. Dia merasa aman. Oh, nggak mungkin anak jadi orang murtad. Nggak mungkin anak jadi orang kafir. Oh, jangan merasa aman. Walayakman bimakrillah illal gomul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dengan tipuan Allah kecuali orang itu adalah orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan merasa aman. Selama kita belum meninggal sama itu pula belum kita selamat daripada godaan setan maupun bisikan hawa nafsu itu pasti itu. Nah, makanya kan ingat lihat bagaimana Nabi Hanifah ketika ditalkin oleh anak-anaknya dikatakan gula ilah ilallah dengan harapan kalau dia itu mengucapkan la ilallah lalu meninggal dunia maka langsung dia masuk dalam surga dengan tanpa hisab. Allah majalna minhum. Nah, ini waktu ditalkin dia bilang tidak. Ditalkin lagi tidak, akhirnya pingsan. Sedih anak-anaknya ini Imam Abu Hanifah. Imam yang luar biasa ternyata di ketika disuruh baca la ilallah ternyata dia menjawabnya tidak gitu. Akhirnya ketika dia itu sadar lagi, maka dilihat anaknya dan pada menangis. Segala ada apa? Nolia ya, ayah, kami khawatir kepada engkau. Tadi ketika kami membaca la Allah dengan harapan kau membacanya, ternyata engkau mengatakan tidak. Maka dia tersenyum. Dia mengatakan, aku katakan tidak bukan kepada kalian. Tapi aku katakan tidak kepada iblis yang datang kepada kepadaku. Jadi sampai detik-detik akhir itu iblis masih berusaha untuk menjelumuskan kita, bayangkan. Nah, jadi oh, itu yang kita takutkan, itu yang kita takutkan gitu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan Allah yang ciptakan amal kalian. Nah, bagaimana ciptaan kita nanti? Akhir kita bagaimana? Padahal Nabi SAW mengatakan innamal amru bi khawatimiha. Setiap orang itu perkalanya tidak ditentukan di awalnya, perkaranya tapi di akhirnya. Lihat bagaimana akhirnya. Kenapa Nabi SAW dikatakan, mengatakan yang semacam itu? Karena ada seorang sahabat berani, gagah, berapa banyak orang kafir dibunuhnya. Sehingga banyak kaum muslim itu yang mengujinya di depannya Nabi. Apa kata Nabi SAW? Gal, gal huwa min ahli nar. Huwa min ahli nar. Akhirnya apa? Heran itu sahabat-sahabat Nabi. Gaya Allah dia berjuang untuk agama Islam. Galwa min ahlinar. Subhanallah ketika terjadi bahwa perangan betulan di mana ketika ini dia eh, apa berduel dengan dengan orang kafir terma, eh, akhirnya dia kena kena pedang jatuh akhirnya dia merasa kesakitan yang luar biasa dia berbicara dengan ucapan yang mungkin mengkafirkan dan sebagainya ambil pedang bunuh diri Nah, ah, siapa yang bisa menjamin? Kita nggak seperti dia. Dipuji sampai sama sahabat-sahabat Nabi karena keberaniannya. Tapi ternyata, bukan min ahli Nah, ah, itu yang kita takutkan semacam itu. Oleh karenanya, jadi jamaah aman dengan keislaman kita. Artinya terus kita menjaga. sholat lima waktu itu menjaga. Rukun-rukun Islam kita laksanakan. Rukun iman kita laksanakan. Itu berarti menjaga. Gitu. Itu maksudnya. Kemudian yang ke enam, yang ketiga adalah adamud belum li ahlil Islam. Nah, itu yang paling bahaya. Jangan sampai menjalimi salah satu daripada kaum muslimin. Itu yang berbahaya. Baik dengan perkataan maupun tindakan, baik yang kita sakiti hatinya maupun hartanya dan sebagainya, ah ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi orang kalau menjalimi orang lain takutnya ini madlum mendoakan yang tidak-tidak sehingga dakwatul madlum laisa bainahu wa bainallah hijab kata Nabi SAW. Jadi antara doanya orang yang dizalimi itu dengan ijabahnya doanya itu tidak ada yang dapat menahannya langsung nembus kepada Allah Taala. Oleh karenanya jadi itu tiga yang banyak menyebabkan orang mati dalam keadaan sulh khatimah. Bahkan Imam Sufyan Nasauri dia mengatakan Aku bertemu dengan Allah dengan 70 dosa yang berkaitan denganku dengan Allah. Itu lebih baik daripada aku bertemu dengan Allah dengan satu dosa yang berkaitan dengan manusia. Nah, jadi lebih baik kita jangan sampai berdosa dengan manusia. Karena manusia itu sifatnya itu perhitungan. Gitu, selalu perhitungan. Gitu. Nggak bakalan dia itu nanti maafkan kita setelah kita menzaliminya. Nggak bakalan. Nah, tapi kalau Allah, maka Allah sudah dari awalnya sudah menjanjikan kita akan diampuni. Kita akan masuk surga. Itu Allah Ta'ala. Gitu. Jadi jangan sampai ada urusan dengan manusia. Caranya gimana? Yaitu sedikit hubungan dengan manusia. Kalau kita siap, lebih baik kita berhubungan dengan manusia. Kalau tidak, lebih baik kita sedikit daripada hubungan manusia gitu. Nah, karena bakal sudah ada kaitan dengan manusia, nanti tanggung tanggung jawabnya itu sangat berat. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Pernah suatu waktu Nabi SAW itu ada seorang sahabat Nabi yang ada hajat dengan Nabi, tapi mau bicara berduaan. Ditunggu-tunggu waktu itu. Nabi sibuk terus karena menyiapkan eh, apa tentaranya untuk berperang. Nggak ada waktu Nabi SAW meladeni orang itu. Waktu Nabi SAW akan berangkat ke tentara-tentara itu, dipaksanya oleh oleh apa Oleh sahabat tersebut untuk supaya turun dan berbicara sama Nabi. Akhirnya Nabi mendorongnya dengan tongkatnya. Akhirnya sudah Sampai Nabi atur barisannya itu. Setelah beliau atur barisannya tersebut, kemudian beliau katakan, di manakah di antara kalian yang ada hajat denganku? Kemudian aku aku dorong dengan tongkatku. Kalau ada di antara kalian supaya datang kepadaku. Kalau ada di antara kalian supaya datang kepadaku. Sampai akhirnya aku ya Rasulullah. Kemarilah. Kemudian dibuka bajunya balaslah aku. Seperti aku eh, mendorongnya, mendorong kamu dengan tongkatku ini. Lalu dia saya berkata, Yohanes, la yadrimu minkum ahadun mukminan fa Allah la yakfituhu tidak ada satu orang pun yang menzalimi seseorang ketika di dunia kecuali pasti Allah tidak akan membiarkannya tidak akhirat nah itu takutnya itu seperti itu jadi manusia yang sukses itu adalah manusia yang sama sekali tidak ada kaitan dengan manusia, artinya tidak ada kaitan dosa dan tidak ada kaitan dosa dengan Allah itu manusia sukses itu. Dan selebihnya masalah harta itu, itu ada sambilan sesuatu ditentukan bukan dalam pikiran kita. Itu sesuatu yang kita jalani saja nanti ada aja. Nah, tapi kalau kita mikirkan itu, itu bukan tempatnya dipikirkan. Sama seperti anak pondok ini. Pernah mereka mikirkan mereka dapat makan pagi, makan siang, makan malam. Pernah mereka pikirkan. Sekarang makan siang mereka. Nanti aku makan malam nggak ya? Kira-kira ada anak yang mikir kita? Gitu. Nah, kenapa kita ya bisa lurga semacam itu? Mereka ditanggung, kita ditanggung. <laughs> Eh, ma min dabatin fil adi illa rizquha di dalam uh, surat akhir surat Toha la nuridu minkum rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa gitu. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk gitu. Kami tidak minta kalian tuh mencari rezeki, tidak, tapi kami yang memberikan rezeki. Untuk kalian maupun untuk mereka gitu. Jadi artinya apa? Itu urusan keberapa? Itu urusan menjaga diri daripada dosa itu yang utama dan terutama hati. Makanya dikatakan oleh para ulama soleh amal batin afdal min amal zahir bi kaza kaza kaza alaf der Eh, jadi amal batin itu itu lebih baik daripada amal zahir dengan ribuan kali lipatnya. Itu amal amal batin itu. Amal batin itu keimanan, ketakwaan, niat yang baik. Nah, itu adalah amal batin, menjaga hati kita supaya bersih, tidak berdo, tidak apa, tidak ada tegi, tidak ada iri, tidak ada dengki. Itu adalah amal batin. Gak gampang. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu selalu menjaga sampai akhir umurnya beliau selalu menjaga hatinya. Kenapa kita tidak menjaganya? Makanya Allah Taala dalam Al-Quran mengatakan God aflahaman zakaha. Jadi beruntung mereka yang selalu membersihkannya. Berarti mengawasinya terus, mengawasinya sampai ada sedikit pun. Jadi apa? Yang e, dosa atau titik hitam dan sebagainya. Nah, itulah maksudnya beliau ini. Dan wa min kalamihi La tasawwu ahdal wilayah wa anta wa في fi وأهلها wa ahliha kan. Faiza lam على fakir ala الخمس في جماعة fi jama'atin fala فلا nabihi fala ta'ab fala ta'ba'an nabihi wa man lam yazid bi ilmihi wa amalihi iftiqaran ila Nah, ini ini penting untuk kita. Kata beliau, barang siapa yang tidak bertambah dengan ilmunya dan pengamalannya, yaitu kebutuhannya dan perlunya dia, sangat butuhnya dia kepada Allah dan tawadunya dia kepada makhluknya Allah, bahwa halik maka dia ini orang binasa. Nah, itu sudah pasti di zamannya Nabi, sahabat Nabi, tabi ini yang yang selalu kedepankan oleh mereka daripada amalan seperti itu. Gak pernah kena Ali walaupun dia itu adalah e, bab Madinatul Ilm, dia itu merasa congkak kepada satu orang pun tidak pernah. Dia merasa melihat orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Dan itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Waslatani lesa ba'dahuma khair. Ada dua hal yang tidak ada. Walaysa fauqahuma khair. Tidak ada setelah itu daripada kebaikan dan tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Apa itu husnudzan billah wa husnudzan binnas bi Itu itu paling afdalnya sesuatu. Nah, jadi makanya jadi kuasai diri kita dengan kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita sudah bisa menguasai diri kita dengan tidak merasa lebih baik daripada orang lain, maka enak. Artinya apa? Kalau kita dihormati, ah berarti kita kultuskan dia, oh ini orang yang baik akhlaknya. Kalau kita tidak dihormati, kita dilecehkan, kita dimaki dan sebagainya, eh, itu akibat dosa kita yang dulu. Nah ini ini akibatnya seperti ini, anak dilecehkan, anak dihina, Ayo, ah, gitu. kan enak. Nah, jadi nggak ada tuntutan kepada orang sehingga selamat kita dengan tuntutan kepada manusia. Allah maafkan barakatihim wa hadinal husna bi wa amidna fitarijatihim, wa mu'afatin minal fitani على هذه النية وكنية صالحة ولا مناوة وصالح الفاتحة كيف؟ Habib Ahmad Masbur bin Toha Al-Haddad di Jogja itu masih, masih ada atau sebelumnya? Habib Ahmad Masbur itu tahun 97 meninggal. Tetap pernah mengalami hadir dan dapat ijazah dari beliau ijazah amah. 97 meninggal itu beliau gurunya Habib di antara gurunya, di antara gurunya Habib Dan, dan Habib Ahmad Radat ini lahirnya di Indonesia. Indonesia dia lahirnya, tapi kemudian dibawa ke Hadramut oleh orang tuanya. Saudaranya itu masih ada di Jakarta. Dia berasal dari Jakarta, lahirnya di Jakarta dia. Hmm, nah. Beda kan?